yang memberi syafaat. Fayahtab maka orang yang mengabulkan syafaat ini perlu punya hajat untuk menerima syafaat yang orang yang memberi syafaat. Ini syafaatnya makhluk dengan makhluk. Pak Lurah nyuruh orang dokter untuk mengobati maka nggak perlu minta izin langsung yuk tentunya bantu dan kenapa dokternya mau karena dia takut sama luar. maka oleh karena itu dia punya hajat untuk menerima syafaatnya yang kan. berbeda dengan Allah, maka Allah ghaniyun anil alami tidak dengan alam semesta. Bahkan Allah semata lah yang mengatur alam seluruhnya maka tidak ada satu pun orang memberikan syafaat ila mimpak di izni kecuali syafaat izin Allah. Maka Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat dan Allah sendiri yang menerima syafaatnya. Ini sama persis dengan Allah mengilhamkan orang yang berdoa untuk berdoa, kemudian Allah mengabulkan. Iya. Kemudian mengabulkan doanya. Artinya al-amru kulluhu lillah segala urusan adalah milik Allah. Nah, kita kan Abdul jika ada seorang hamba manusia kita ini berharap kepada seorang pemberi syafaat dari makhluk, berharap kepada Nabi pemberi syafaat Fakat la yukhtar dalika Maka boleh jadi si pemberi syafaat itu tidak dipilih oleh Allah untuk memberi syafaat. Allah untuk memberikan syafaat. Thank you. Orang yang berharap kepada makhluk akan memberikan syafaat maka fakat maka boleh jadi dan tidak syafi makhluk tersebut tidaklah dipilih oleh Allah memberikan syafaat Wajib kalau seandainya Allah memilihnya maka boleh jadi Allah tidak memberikan izin untuknya memberikan syafaat dan tidak diterima syafaat. Makhluk yang paling mulia yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam masih tanah nanti kita Muhammad SAW telah dilarang untuk memohonkan ampunan yang soleh setelah dia mengatakan aku akan mohonkan ampun untukmu malam pun selama aku tidak dilarang engkau melakukan hal itu Demikian pula Nabi mendoakan orang-orang munafik dan mendoakan mereka. Lalu ayat kepada Nabi wala tusalli ala ahadin minhum dan kau doakan satupun dari mereka yang telah mati atau dan sama sekali wala takum ala qabri jangan sholat di jenazahnya wala takum ala qabri dan janganlah eh, takum ala qabri kau doakan orangnya di kuburnya Wakilah lahu awalan dan dikatakan kepada Nabi pertama kalinya jika kau memohonkan ampun untuk mereka orang-orang munafik, 70 kali sekalipun, maka Allah tidak akan mengampunkannya, mengampuni mereka. Maka Nabi mengatakan, seandainya aku tahu, seandainya aku tambahkan lebih dari 70, yufar lahum kemudian akan diampuni mereka, itu tentu akan aku tambahkan. Kemudian Allah turunkan sama saja bagi mereka orang-orang munafik, memohonkan ampun untuk mereka apakah tidak, Allah tidak akan mengampunkan mereka. Kemudian manusia yang paling mulia setelah itu yaitu Ibrahim kita lihat Allah e, menceritakan Ibrahim mengatakan e, dengan firman-Nya Yuda dulu kaum Lot. Ibrahim membantah kami tentang masalah kaum Lot. Ibrahim berharap agar kaum Lot tidak dihancurkan kemudian berharap mereka Allah tidak menghancurkan ketika datang para malaikat yang bertugas untuk menghancurkan kaum Lot ya, ini bisa dimaklumi Imam Ibrahim lah halim karena ada jelas orang yang halim ada seorang yang penyayang seorang yang lembut oleh karena itu dia sampai punya permintaan seperti itu namun apa apakah permintaan Ibrahim itu diterima tidak diterima permintaan Nabi tidak diterima ya Ibrahim A dengan anak ya Ibrahim tinggalkan hal ini, pertanyaan dari hal ini. Percayaan Rabbi, telah datang kesempatan Rabbi. Inam atim sesungguhnya mereka akan datang kepada mereka kaum Lot ada pun mardud ada yang tidak bisa ditolak. Nabi Ibrahim memohon supaya kaum Lot tidak diada tidak diterima. Demikian pula ketika Ibrahim memohonkan ampun untuk bapaknya setelah dia berjanji pada bapaknya yang mengatakan, Wahai Rabbu, ampunilah aku dan orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari terjadinya sisa. Kalau katakan di ayat bawahnya, maka nabi Nabi tidaklah pantas bagi orang Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun orang-orang musyrik. Walau kanu meskipun mereka adalah orang-orang yang terdekat setelah satu yang jelas bagi mereka, yaitu mereka mati kalau jelas bagi mereka bahwa mereka itu adalah asabul ini penghuni neraka itu mereka mati dalam keadaan kufur dan tidaklah permohonan amri Ibrahim untuk bapaknya kecuali sekedar janji yang dia janjikan kepada bapaknya. Falam mata bayanalahu ketika telah jelas baginya anahu adumun billah dia adalah musuh Allah karena mati dalam keadaan kafir maka Ibrahim pun berlepas diri darinya. maka doa Nabi pun dan orang yang pernah cinta itu pun sekalipun belum tentu dikabul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hak yang tidak bisa di eh, layu sebut tidaklah bisa bersikap di dalamnya selain Allah dan para Rasul juga punya hak yang tidak bisa disertai oleh selain Rasul dan orang-orang beriman sebagian mereka pada sebagian lain punya hak bersama dalam Sahihain dan Mu'ad bin Jabal Rasulullah anhu dan mengatakan aku dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi mengatakan Kataku wahai Mu'ad apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya kemudian aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu Nabi mengatakan hak Allah atas hambanya adalah hamba tersebut menyembah Allah dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun Wahai Mu'ad apakah engkau tahu hak hamba atas Allah jika mereka melakukan hal tadi Mu'ad mengatakan Allah wa Rasulullah A'lam Qal maka Nabi mengatakan hak mereka atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa mereka. Allahu maka Allah subhanahu wa ta'ala punya hak untuk disembah supaya kita menyembahnya dan tidak menyebutkannya dengan suatu apapun inilah landasan tauhid yang diutus dengannya para rasul dan diturunkan dengan sebabnya bagi kita تتجبر أن تترفع إليه وقد فشنا في الأمة الأصول أن الله وتسلي التوروت ويدخل في ذلك dan termasuk dalam hal itu ibadah agar kita tidaklah takut kecuali hanya pada Allah dan tidak boleh bertakwa kecuali hanya kepada Allah karena siapa taat pada Allah dan Rasulnya Masa takut pada Allah bertakwa pada Allah bertakwa lain beruntung lihat ayat ini Allah menjadikan taat taat itu pun haknya Allah dan haknya Rasul. Namun khosya, namun rasa takut dan takwa itu hanya hak Allah saja. Walau anak merdu seandainya mereka rela dengan apa yang apa yang diberikan ke, oleh, uh, oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka. Lihat, baca al-ita maka Allah jadikan hak untuk memberi jadi itu adalah hak Allah dan Rasul. Bagaimana dalam ayat ini yang lain sama atas Rasul dan apa yang dibeli oleh Rasul. Artinya halal apa yang dihalalkan oleh Rasul dan haram adalah apa yang dihalalkan oleh Rasul dan syariat adalah apa yang disyariatkan oleh Rasul. Maka kalau kita memberi menetapkan hukum hak Allah dan Rasul, namun baca alat tahasub illa wahda. Namun kecukupan itu hanya dengan Allah. Dan mereka mengatakan hasbunallah cukuplah Allah bagi kami. Walam yakul dan tidak mengatakan bahwa Rasulullah dan Rasul cukup bagi kami. Bagaimana firman Allah wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian sedangkan ayat ya ya hasbuka hasbukallahu wa man baik Nabi cukup rahimu Allah wa manita man di sini atasnya kepada k bukan kepada Allah Allah mencukupimu dan Allah mencukupi orang-orang yang mengikutimu Hai tafsirnya kata Syekhul hasbuka wa hasbu manitaba Allah mencukupimu dan Allah mencukupi orang-orang yang mengikutimu yang mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang mengikutimu adalah Allah maka Allah semata kum yang mencukupi kalian semua. Baru siapa yang mengira bahasanya makna ayat Allah men, Allah dan orang-orang beriman mencukupimu Fakat walata walatan azima Maka dia telah keliru dengan keliru yang sangat fatal Ini kasih roh dari banyak aspek Yang telah dijelaskan maksud atau telah dijelaskan di tempat yang lain Maka Manis tata akad itu mannya kembali ke k dan kembali kepada Allah ini juga dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu di Zadul Ma'ad Allah mengatakan hasbunallah sayyidinallah min fadli wa rasuluh. Mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami dan Allah serta Rasulnya akan memberikan kepada kami min fadli karunia Lihat, Allah jadikan bahasanya fadl lillah fadl dan Allah. Wadzakar Rasul dan Allah menyebutkan Rasul dalam kitab dalam memberi karena dia tidaklah mubah kecuali apa yang dimubahkan oleh Rasul. Balai sali adin maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengambil yang enak, yang mudah jika itu bukanlah satu hal yang mubah dalam syariat. Kemudian Allah mengatakan Inna ila rabbina rahibun Hanya kepada Allah kami berharap Itu bukan ila Allah Menunjukkan hasrat Fajala maka Allah tetapkan Allah berharap itu hanya kepada Allah semata tanpa selainnya. Seperti dalam ayat yang lain, wa ila rabbika farhab. Dan hanya pada Rabbmu dalam kau berharap. Maka Allah perintahkan birorba berharap hanya kepada Allah. Dan Allah tidak pernah memerintah Rabbun sekalipun memerintahkan makhluk untuk memohon kepada makhluk. Meskipun Fat'asaha Allah bolehkan fil mawdi' minal dalam beberapa kasus dan beberapa kondisi Allah bolehkan memohon, meminta kepada makhluk namun tidak pernah diperintahkan namun lam yakmur belum pernah sekalipun Allah memerintahkan untuk memohon kepada makhluk dalam ayat atau Nabi dalam satu hadis namun cuma boleh meminta bantuan kepada makhluk boleh namun diperintahkan tidak ada kata Syekhul Islam meminta kepada makhluk itu cuma boleh tidak ada perintah satu Quran dan Sunnah yang memerintahkan untuk meminta kepada makhluk, memohon kepada makhluk. Maka ini menunjukkan bahasanya al-afdal lil abdi yang terbaik bagi seorang hamba adalah tidak pernah mengajukan permohonan ataupun ilallah kecuali kepada Allah. Bagaimana terdapat dalam hadis yang sahih tentang ciri orang-orang yang masuk surga tanpa hisap mereka adalah orang-orang yang tidak minta rupiah minta di rupiah nah, kata saya Ibrahim Abu Haili kemarin di Dora tidak takun li nafsihi aw ghairihi tidak meminta untuk ya, untuk dirinya ataupun untuk orang lain ini mencakup untuk dirinya atau mencakup untuk orang lain tidak hanya untuk dirinya sendiri kemarin kata Ibrahim maksud Walau Wala tahun dan tidaklah minta untuk dikai dan tidak patayur dan mereka hanya bertawakal kepada Allah mereka. Maka Allah tetapkan, ditetapkan di antara ciri orang yang masuk tanpa paisab dan tidak minta dirupiah maknanya mereka tidaklah meminta dari orang lain supaya merupiah diri mereka sendiri. Ingat, yang dilarang adalah meminta untuk dirupiah. Walaupun yakun Nabi tidak mengatakan layak pun mereka tidak merupiah. Karena merupiah itu boleh, kalau minta di, nah itu yang tidak boleh. Wa ingkana meskipun tahu yang dilihatkan dalam salah satu jalur Imam Muslim di salah satu ratnya Muslim itu bunyinya layakun walayak tahun Itu ada bunyinya layak lay, la la yakun. Kata Syekhul Ini ada satu hal yang keliru yaitu ini sal. Ya. Baif ya. Karena sal. Lihat Muslim yang yakun, layakun itu sal. Kenapa? karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merukyah dirinya dan orang lain. Akan tapi Nabi tidak pernah minta untuk dirukyah. Maka orang yang minta dirukyah adalah orang yang talibun doa, minta agar didoakan oleh orang lain. Ingat hakikat rukyah adalah doa. Tak mustaqi meminta rukyah itu beliau katakan mana adalah talibun doa, minta untuk didoakan dan yang namanya doa itu butuh niat sehingga oleh itu tidak boleh rukyah dengan kaset karena kaset tidak punya niat Bikinlah siraki gairahu Bisa dengan orang yang rukyah orang lain Maka dia adalah orang yang mendoakan orang lain Jadi hakikat rukyah adalah doa Mendoakan orang lain tersembuh Demikian pula Nabi mengatakan pada Ibn Abbas Jika engkau meminta maka mintalah pada Allah Jika engkau minta tolong minta tolonglah pada Allah maka Allah lah tempat bertawakal, tempat memohon pertolongan, tentang tempat untuk beristighosa, zat yang ditakuti, tempat berharap, yang disembah. Tani pulu bu ilai yang hati itu bertobat kembali kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecil dengannya. Tidak ada tempat berlindung minhu dari siksanya ila ilahi kecuali dengan kasih sayangnya maka Quran seluruhnya yuhakik hadal asli menegaskan kaidah ini. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditaati, dicintai dan diridai. Wisallam ilaihi hukmuhu pasrah kepada hukumnya. Yu'adzar, ditolong, yuakbar, dimuliakan dan diikuti dan diimani. Diimani orangnya, bima ini dan ajarannya. Karena siapa taat pada Rasul maka dia taat pada Allah Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun ilal yuta abidillah kecuali supaya kita hati izin Allah. Wallah dan Rasul Allah dan Rasulnya adalah lebih berhak ayurdu supaya mereka mencari ridhonya Kemudian fi sahihain dalam sahihain tapi mengatakan sifat siapa yang jika sifat itu ada pada dirinya maka dia akan merasakan halawatul iman manisnya iman. Itu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa man kana yuhibbul ma'a yuhibbu illa lillah dan tidaklah menyukai bersahabat dengan seseorang kecuali karena Allah dan benci untuk kembali pada kekafiran setelah Allah selamatkan dari kekafiran Bagaimana benci untuk dilemparkan dalam sebuah dalam nyala api dan Nabi mengatakan demi Allah dan zatnya jiwa kuasa di tangannya kalian tidaklah benar-benar beriman hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya orang tuanya dan seluruh manusia Kalau Umar dan Umar pernah berkata pada Nabi Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai lebih dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Wahai Umar, itu belum benar sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Dan Umar pun mengatakan, Kalau antara sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku." Maka Nabi mengatakan, "Al-an sekarang wahai Umar, imanmu benar." inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa ghafira kami mengutusmu seperti saksi memberi kabar gembira dan kabar ancaman sebab kalian beriman pada Allah dan Rasulnya boleh tu'aziru dan supaya kalian menolong Rasulnya wakiruhu dan menghormati Rasulnya maka ini Rasul khasah ditujukan untuk Rasul semata mata untuk Rasul kemudian lanjutannya ayat waktu satu bukra wa asila dan kalian mensucikan Allah kembalinya ke Allah pagi dan petang maka tasbih itu milik, milik Allah maka iman itu ditujukan pada Allah dan Rasul sedangkan menolong dan memuliakan itu ditujukan pada Rasul sedangkan tasbih ditujukan kepada Allah maka inilah diantara hak-hak Allah yang tidak boleh uh, diberikan untuk yang lain al aslu dan faedah ini dijelaskan, dijelaskan panjang lebar di tempat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merealisasikan tauhid dan memurnikan tauhid dan meniadakan syirik di wajhin dalam semua bentuknya sampai-sampai syirik dalam kata-kata. Bagaimana sabda Nabi janganlah kalian mengatakan Masya Allah wa Muhammad akan tapi katakanlah masya Allah tu masya Allah Muhammad maka di sini dalil bahwasanya bolehnya menggunakan kata-kata suma itu mansus bolehnya menggunakan kata-kata suma insya Allah Masya Allah itu itu kita itu mansos ada nasnya Dia footnote lihat kalau Imam beratnya babnya larangan mengucapkan Masya Allah wasyikta berkata Mu'alik pemberi komentar kata Mu'alik pastinya di Zawaid ya Busairi Busairi mengatakan para perawi sanadnya dan sirkah syarat Bukhari. Juga dilihatkan oleh dari ini Imam Ahmad dalam musnah Kenapa saya katakan bahasa ini dalil bahasanya penggunaan kata-kata summa itu mansus karena saya pernah dengar ada orang yang ceramah bahasanya yang ada itu Masya Allah wahda Adapun dibolehnya Masya Allah Pema Sya'ablan Itu istimbat ulama Mana ada orang dengan, dengan ceramah demikian Itu istimbat ulama Bahasanya eh, tentang masalah ini ada dua tingkatan yang paling abdul adalah masya Allah wahda kemudian eh, dibolehkan masya Allah semua bulan makhluk nih yang tingkatan yang kedua ini katanya batu ulama maka perkataan ini adalah satu yang tidak benar bahkan ada nasnya ini kita lihat Ibnu Majah dari Mi dan Imam Ahmad kemudian satu hari ada orang yang berkata pada Nabi Masya Allah tak maka Nabi mengatakan apakah engkau jadikan aku tandingan untuk Allah bahkan katakanlah Masya Allah wahdah Dan ibadah dan semua ibadah yang Allah syariatkan seluruhnya mengandung memurnikan ketaatan, memurnikan ibadah untuk Allah, seluruh seluruh ibadah lillah untuk Allah. Dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala Fama umiru ila liya'budullah mukhlisina lahuddin Maka sholat itu adalah hak Allah semata demikian sedekah itu juga untuk Allah semata, puasa untuk Allah semata, haji untuk Allah semata. Dan haji adalah untuk Allah semata dan perginya ke rumah Allah semata. Tidak boleh orang berhaji ke selain Ka'bah. Dan maksud daripada haji adalah beribadah kepada Allah semata di tempat-tempat yang Allah perintahkan supaya kita beribadah di sana. Oleh karena itu, haji adalah atau tauhid sampai-sampai ada sejumlah ulama salaf yang menafsirkan kunafa alillah itu ditafsirkan dengan orang-orang yang berhaji maka haji lebih siar orang-orang yang hanif ya, orang-orang yang bertauhid maka sehingga Yahudi dan Nasrani tidaklah berhaji ke Ka'bah berkata sehingga ulama salaf ketika Allah menurunkan siapa yang mencari Islam sebagai agama maka tidak diterima maka orang Yahudi dan Nasrani masih mengatakan kami juga orang-orang Islam. Lalu Allah turunkan ayat dan Allah wajibkan manusia untuk berhaji ke Ka'bah. Maka mereka Yahudi dan Nasrani mengatakan kami tidak berhaji. Maka Allah katakan, memang kafir fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Maka siapa yang kafir, maka Allah tidak membutuhkan semesta alam. Siapa yang tidak berhaji maka Allah tidak membutuhkan. Maka firman Allah Bama yabtari oleh Islam dinan Siapa yang mencari agama selain Islam Islam ini Islam yang mana? Islamnya Muhammad Jawabannya tidak Ini adalah Islam am Islam yang merupakan agama al-awalin wal-akhirin yang dimaksudkan Islam dalam ayat ini adalah Islam am. Islam yang merupakan agama orang terdahulu, umat-umat terdahulu dan yang belakangan itu umat Muhammad. Karena agama Islam agama adalah, adalah agama Allah alaihi anbiya'uhu yang dipegang oleh para nabi dan para hamba-hamba yang beriman. Kama dzakara Allah sebagaimana Allah ciptakan ikut dalam kitabnya an awali rasulin sejak rasul yang pertama Allah utus ini penegasan dari beliau rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi yaitu Nuh dan Ibrahim Israel yaitu Yakub Musa Sulaiman dan yang lainnya orang-orang yang beriman para nabi dan orang-orang yang beriman semua mengatakan dirinya adalah muslim tentang Nuh Allah mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin tentang Ibrahim dan Israel Allah mengatakan Qal aslam rabbil alamin tentang Yusuf Yusuf mengatakan tawafani muslimah tentang Musa dan kaumnya Allah mengatakan ingkun kaum muslimin tentang para nabi Bani Israel Allah katakan Allah dina aslamu orang yang berislam tentang Bilqis Allah katakan wa aslam tu Sulaiman tentang umatnya Isa Allah katakan kalau aman nak bersyati anana muslimun dan Allah berfirman tentang para orang-orang yang beriman al-mu'minun mereka mengatakan Paman asan sina mimman aslama wajhulillah siapakah lebih baik agamanya daripada orang yang aslam memasakkan wajahnya untuk Allah dan dia adalah seorang yang berbuat ihsan. kalau katakan katakan balaman aslam wajahulillah bahkan orang yang memasarkan wajahnya untuk Allah dan dia adalah orang yang berbuat ihsan itulah orang yang mendapatkan pahala di sisi Rabbnya. Makin adalah yang apa tadi dalil-dalil bahasanya semua para nabi agamanya adalah Islam maka Islam dalam wama yabtaghi royal Islam dinan itu bukan Islam Islamnya Muhammad saw, alaihi wasallam namun Islam am, Islam semua para nabi dan para rasul dan para orang yang dari umat-umat mereka. Namun setelah diturunkannya Muhammad maka tidak ada Islam kecuali Islamnya Muhammad saw. alaihi wasallam. Kemudian tentang ayat Bala man wa jaulillahi wa muhsin dan waman ahsanu dinna wa jaulillahi wa muhsin maka kata Syekhul Islam, Fakat yang telah ditafsirkan yang dimaksud dengan Islam wajib lillah ditafsirkan dengan bima yatadoman dengan kata-kata yang isinya telah memurnikan niat, memurnikan maksud hanya untuk Allah. Kemudian yang dimaksud dengan muhsin adalah muhsin bil amali soleh Muhsin maknanya dalam melakukan amal sholat, yaitu ambil amal soleh al-ma'mur bi amal yang diperintahkan. aslama wajahu lillah, aslama wajahu lillah itu sama dengan ikhlas, wa muhsin itu sama dengan ittiba. Wahadani aslain dan dua kaidah ini yaitu ikhlas dan ittiba adalah jima'uddin, adalah inti agama. Inti agama adalah apa? Kita tidaklah menyembah kecuali pada Allah dan ke, dan dan kita menyembah Allah dengan syariat dengan aturan yang Allah tetapkan dan tidak menyembah Allah dengan bid'ah. Bagaimana firman Allah? "Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Dan Umar bin Khattab anhu mengatakan dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya adalah amal yang soleh dan jadikanlah amalku itu adalah ikhlas untuk wajahmu dan jangan kau jadikan untuk seorang pun dalam amalku amalku sedikit pun umum kata muhakik lam dulu aku tidak menjumpainya tapi ini ma'auh ya terkenal begitu hanya Umar Berkata Fudel bin Iyad tentang firman Allah, "Yatluakum ayukum asanu amala." Kata al fudel adalah yang paling murni dan yang paling benar. Maka itibak dalam istilahnya Fudel adalah as -swab. Abu Ali apa yang dimaksud paling murni dan paling benar kata Fudel sesungguhnya amal jika ikhlas namun tidak benar tidak diterima dan jika benar namun tidak ikhlas juga tidak diterima sampai ikhlas dan benar ikhlas maksudnya adalah untuk Allah dan benar maksudnya adalah ala sunnah sesuai dengan sunnah dan footnote ini dilihatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilya Dua kaidah ini yaitu ikhlas dan ittiba adalah pasti perwujudan dari dua syahadat. Yang dua syahadat merupakan pokok Islam. Itu syahadat la ilaha konsekuensinya adalah ikhlas dan syahadat Muhammad Rasulullah konsekuensinya adalah ittiba. Karena bersaksi bahasanya la ilaha illallah apa isinya adalah mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah lalu untuk Allah maka tidak boleh hati itu mempertuhankan selain Allah baik dengan bentuk mencintai, rasa takut, harapan, pengagungan dan pemuliaan. Rohbah, harapan, rohbah, rasa takut. Bahkan ketaatan seluruhnya adalah milik Allah. Bagaimana katakan, wayakuna dinu kulluhu lillah. Dan ketaatan dan ibadah seluruhnya adalah untuk Allah maka jika sebagian ketaatan untuk Allah, sebagian ibadah untuk Allah, sebagian ibadah yang lain untuk selain Allah, maka ini adalah karena kita lika syirki. Maka dalam hal tersebut terdapat kesyirikan berbanding lurus dengan seberapa besar ketaatan kepada selain Allah. Dan agama yang sempurna adalah sebagaimana terdapat dalam hadis yang diatkan oleh dan yang lainnya. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi sesuatu karena Allah dan tidak memberi juga karena Allah maka dia telah menyempurnakan iman jadinya dihasilkan oleh Abu Dawud kata Abu Dawud dikasih judul jadinya adalah dalil khususnya iman itu bertambah dan berkuat karena Nabi mengatakan istakmalah iman dia telah sempurnakan imannya maka yang seperti itu imannya sempurna berarti yang sebelum itu belum sempurna berarti pertama dan kedua maka orang yang beriman mencintai segala sesuatu lillah karena Allah sedangkan kira orang musyrik mencintai sesuatu bersama Allah kalau yang beriman maka jika mencintai maka mencintai karena Allah dengan orang musyrik maka ini adalah mahabbah syirkiyah al mahabbah ma Allah itu mahabbah syirkiyah dalilnya yuhibbunahum kahubillah mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan persaksian Muhammad utusan Allah tata doman isinya adalah percaya semua yang Nabi perintahkan dan mentaati semua yang Nabi perintahkan. Maka apa yang Nabi tetapkan wajib ditetapkan dan apa yang Nabi ingkari wajib diingkari, wajib kita ingkari. Eh, wajib diingkari. Bagaimana wajib atas makhluk untuk menetapkan minal asma wa sifat nama dan sifat yang Allah tetapkan dan wajib meniadakan dari Allah apa yang Nabi tiadakan yaitu kesumpahan dengan makhluk Dengan melakukan hal ini menetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Nabi tetapkan dan meniadakan apa yang Nabi tiadakan, yaitu kita meyakini sifat Allah itu beda dengan makhluk, maka manusia itu akan terbebas dari taktil dan terbebas dari tamtil. Sehingga jadilah mereka isbat tanpa tasbih dan tanzih mensucikan Allah dari sumpah dengan makhluk bila taktil tanpa mengkari sifat. Inilah prinsip ahli sunnah. Isbat bila tasbih, tanzih bila taktil. Maka tanzih tidak boleh berlebihan. Tanzih yang berlebihan akan tersebut dalam taktil. Nah isbat juga jangan berlebihan. Isbat yang berlebihan itu akan terjumus dalam tasbih. Wa dan kewajiban makhluk untuk melaksanakan apa yang Nabi perintahkan dan berhenti dari apa yang Nabi larang menghalalkan, meyakini halalnya apa yang Nabi halalkan dan meyakini haramnya apa yang Nabi haramkan. Tidak ada hukum haram kecuali diharamkan Allah dan Rasulnya. Tidak ada agama kecuali disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Oleh karena itu Allah mencela orang-orang musyrik dalam surat Al-An'am, surat Al-A'raf dan yang lainnya karena mereka mengharamkan hal-hal yang tidak Allah haramkan. Dan karena mereka mensyariatkan agama yang tidak Allah izinkan. Kemudian disebutkan ayatnya. Surat Al-A'raf Allah mencela tentang masalah mengharamkan satu hal yang tidak Allah haramkan dan di surat-surah Allah mencela membuat aturan-aturan yang tidak Allah izinkan. Amla musyarak syurga syara'ulahum ladini malam adam bihinah. Kemudian Allah katakan dan Allah berfirman di, di Nabi kepada nabinya. Allah katakan nabi nabinya adalah da'iyan ilallah biiznihi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendak berdoa kepada eh, menyeru kepada Allah Da'ian di sini bisa dimaknai dengan dai berdakwah, bisa juga dimaknai dengan beribadah, berdoa. Wada'ian ilallah dan Muhammad adalah seorang yang berdoa kepada Allah iznihi dengan izin Allah. tafsirnya kata Syekhul Islam maka Allah beritakan bahasanya dia mengutus Rasulnya da'iyan ilaihi bi'idnihi untuk ya, orang yang berdoa kepada Allah dengan izinnya penjelasannya karena siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia berbuat syirik berarti da'iyan di sini berarti kan berdoa bukan berdakwah Lalu oh, kenapa ditambahi idmihi? Apa faedah idmihi? Wa man da'a ilaihi bi idmihi Dan siapa yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, namun tanpa izin Allah, maka kita ada maka dia telah membuat bid'ah. Maka da'ian ilallah itu adalah ikhlas, tauhid. Biidnihi adalah itibah. Dan sebenarnya syirik itu juga bid'ah. Karena ahli bid'ah itu ya ulu ujung-ujungnya adalah ila syirki kepada kesyirikan. Dan tidak dijumpai satupun ahli bid'ah kecuali pada dirinya ada nauk mina syirki, sejenis kesyirikan. Bagaimana firman Allah tentang kesyirikan mempertuhankan ulama? atau aktsara ma arfa wa rubbana arfa min dunillah Wakana min dan keserikan alul kitab dengan ulama mereka adalah para uh, ulama tersebut menghalalkan mereka yang haram lalu mereka mentaatinya dan mengharamkan ke umatnya yang halal lalu mereka umatnya mentaatinya maka dia telah membuat bid'ah dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan dan itu syirik dan Allah mengatakan berilah orang-orang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar ladina usul kita yaitu ahli kita. Dalam ayat ini Allah mengatakan banyak ahli kitab itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan mereka percaya dengan hari akhir. Padahal mereka percaya dengan hari akhir. Kenapa Allah katakan mereka tidak beriman dengan hari akhir? Dan mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka mengakui Allah. Kenapa Allah katakan tidak beriman kepada Allah? Jawabannya makna ayat adalah la yu'minu billahi wala akhir ala wajhil matlub ala wajihil matlub mereka itu tidak beriman pada Allah dan hari akhir sebagaimana yang diperintahkan mereka beriman kepada hari akhir namun tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan mereka beriman kepada Allah namun tidak sebagaimana beriman kepada Allah yang diperintahkan bukanlah maknanya mereka uh, eh, uh, eh, alul kitab itu tidak beriman kepada hari akhir sama sekali tidak realita menunjukkan demikian maka beriman pada hari akhir ada dari pembalasan mereka iman non kenapa Allah katakan mereka tidak beriman pada hari akhir kenapa karena karena mereka beriman mereka pada Allah dan hari akhir itu la ala wajil matlu bagaimana dalam bentuk yang diperintahkan catatan penting untuk ayat ini orang tidak salah paham. Fakorona maka Allah mensejajarkan menggandengkan tidak iman kepada Allah dan hari akhir digandingkan dengan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan diharapkan oleh Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Maka orang yang beriman mereka mempercayai Rasul saw dalam apa yang Rasul ceritakan tentang Allah dan tentang hari akhir maka mereka pun beriman kepada Allah dan hari, hari akhir ini ya yang dimaksud beriman pada Allah dan hari akhir adalah beriman pada Allah dan hari akhir sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul itu yang dimaksud beriman pada Allah dan hari akhir adalah beriman pada Allah dan hari akhir sebagaimana nah, yang disampaikan oleh Rasul maka orang yang beriman pada Allah dan hari akhir sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul itulah yang disebut amanu billahi wal yaumil akhir jika orang beriman taat kepada Rasul dalam apa yang Rasul perintahkan dan Rasul larang, Rasul halalkan dan Rasul haramkan, maka mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan beragama dengan agama yang benar. Karena Allah mengutus Rasulnya Kemudian Rasul tersebut memerintahkan umatnya untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang dari mungkar. Menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Maka Nabi perintahkan umatnya semua hal yang baik, melarang dari melarang umatnya untuk melakukan semua yang mungkar dan menghalalkan untuk umatnya semua yang baik dan mengharamkan semua yang khabis. Maka maka lafaz Islam, kata-kata Islam itu ya tadoman mengandung unsur pertama adalah kepasrahan dan ketundukan yang kedua unsur yang kedua yang ada dalam kata-kata Islam adalah al-ikhlas murni Bagaimana firman Allah warajulan salaman lirajulin dan Allah permisalkan orang yang bertauhid itu Allah mempermisalkan dengan rajulan seorang budak salaman lirajulin yang milik satu tuan murni cuma satu Iya. salaman di rojulin Maka dalam kata-kata Islam ada dua unsur, unsur ketundukan dan kepatuhan dan unsur kemurnian. Kalau Buddha di Islam maka dalam Islam harus ada kepasrahan kepada Allah semata dan meninggalkan kepasrahan kepada selain Allah. Inilah hakikat la ilaha illallah. Maka siapa yang pasrah kepada Allah dan selain Allah maka dia musyrik dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan siapa yang sama sekali tidak mau pasrah kepada Allah maka dia adalah orang yang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah. Dan orang yang tidak mau beribadah kepada Allah kata Allah saya dahulu nama kafiri. Kemudian sahabat terdapat dari Nabi saw dari hadis yang sahih Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang jalan hatinya ada seberat darah seberat semut kesombongan Bagaimana tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya ada seberat semut berupa iman? Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ada seorang yang ingin suka pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Apa itu termasuk sombong? Maka Nabi katakan tidak, itu termasuk berhias yang Allah sukai. Allah Maha Indah dan Allah menyukai berhias kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang dimaksud batul hak adalah menentang kebenaran dan menolak kebenaran. Sedangkan ghamdun naf maknanya adalah istirahat merendahkan orang lain dan menghina orang lain. Maka sifat menonjol dari orang Yahudi adalah sombong. Dan sifat yang menonjol dari orang Nasrani adalah syirik syirik dalam pengertian pasrah kepada Allah dan pasrah kepada selain Allah. Yahudi sifat manusia adalah sombong. Tidak ada kepasrahan kepada Allah. Allah berfirman tentang orang Yahudi, binak ke Yahudi tentang sifat Yahudi. Apakah setiap kali datang pada kalian seorang rasul yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian bertum kalian sombong? Sekelompok rasul kalian dustakan, sekelompok lagi kalian bantai Sedangkan tentang sifat orang Nasrani Allah katakan ittakhadhu atharallahu banahum arbaba min dunillah. Wal Masya Ibnu Maryam. Oleh karena itu kalau ta'ala kalau Allah ta'ala waktu firman kisah siyaqi bin nasara dalam konteks berbicara dengan orang-orang Nasrani mengajaknya kepada apa? kepada tauhid ala na'budu illallah wa la nusyirika bi syai'ah kita sembah Allah semata dan tidak menyembah Allah dengan sesuatu apapun. Kalau Ta'ala sangat berfirman dalam konteks takrihil Islam menjelaskan Islam dan berbicara pada ahli kitab Allah mengajak kepada ya, eh, Intinya mengajak kepada meninggalkan syirik. Wali makana asul din karena pokok agama yaitu merupakan wawadinul Islam yaitu Islam itu adalah wahid sama di pokok agama semua para rasul ajaran para rasul yaitu dinul Islam semuanya sama maka yang tanah waat yang beragam adalah syariat masing-masing nabi sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang sahih kami adalah kami golongan para nabi agama kami adalah satu Al-Anbiya ikhwatun alat dan Nabi katakan para nabi adalah bagikan saudara sebapak lain ibu lihat ya, sambungan catatan kaki ke dalam sebelumnya al-alat maknanya adalah dhawair itu istri istri kedua untuk istri pertama istri pertama untuk istri yang kedua Betul. Gitu. maka anak-anaknya alat artinya adalah orang-orang yang ibunya satu beda-beda bapaknya satu wa ana aula nasi bi ibni Maria dan aku adalah aula di sini maknanya akrab apa adalah orang yang paling dekat dengan Ibnu Maryam. Kenapa kok Nabi katakan yang paling dekat dengan Maryam? Ibnu Maryam. Laisa baini wa bainahu nabiyun. Tidak ada antara aku dengan Isa nabi. <clears throat> Maka nabi setelah Isa adalah hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama semua para nabi satu yaitu beribadah pada Allah semata tidak menyekutukannya. Wawa dan agama para nabi adalah Ya'bud beribadah kepada Allah di kuli waktu di setiap waktu dengan apa yang Allah perintahkan di waktu itu. Maka apa yang Allah perintahkan di waktu itu itulah dinul Islam di waktu itu. Watanawa'at watanawa'a syara'i'u dan syariat itu beragam. Dinasih wal mansur ada yang menghapus dan ada yang dihapus minal masuk maka apakah syariat yang sudah disyariatkan ada yang dihapus maka syariat nabi dengan nabi yang lain beragam ada yang menghapus dan ada yang dihapus sebagaimana satu syariat juga bisa beragam ada nasih mansuh dalam satu syariat sebagaimana ada nasih mansuh antar syariat ya, syariat Nabi Muhammad menghapus syariat-syariat Nabi sebelumnya, maka ada nasih mansuh dalam satu syariat. Sama-sama syariatnya Muhammad, dulu boleh, sekarang tidak boleh. Dulu tidak boleh, jadi sekarang boleh. Contohnya, kemudian contohkan syariatnya Muhammad. Bagaimana Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah satu, padahal di waktu di satu waktu wajib menghadap Baitul Maqdis ketika sholat. Bagaimana kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan hal tersebut Ba'dal hijrah setelah hijrah selama 10 sekian bulan menurut pendapat yang paling kuat yaitu 16 atau 17 bulan sebagaimana dalam Bukhari 16 atau 17 bulan dan setelah itu wajib menghadap Ka'bah dan haram menghadap Sokhra. Bagaimana kemarin kita singgung itu maghrib yang dihadap menjadi kiblat kaum muslim ketika itu adalah Sokhra. Batu besar di itu maghrib Maka ada nasi mansuh dalam satu syariat. Fadil maka agama tetap satu meskipun kiblatnya itu beragam diwaktain dalam dua waktu fil awqati di antara waktu-waktunya. Maka sebagaimana dalam satu syariat ada nasikh mansuh, maka antar syariat, antar nabi juga ada nasikh mansuh. Maka demikian juga Allah syariatkan Bani Israel untuk beribadah pada hari Sabtu. Kemudian nusi dalika atau suma nasakha khodalika dan Allah hapus hal itu dan Allah syariatkan hari Jumat maka berkumpul pada hari Sabtu dulu adalah wajib zak waktu itu. Kemudian soal wajib yang wajib adalah berkumpul pada hari Jumat dan haram hukumnya berkumpul pada hari Sabtu. Maka siapa yang meninggalkan syariat Musa sebelum dihapus, maka dia bukanlah muslim. Dan siapa yang tidak masuk dalam syariat Muhammad setelah syariat Muhammad itu menghapus syariat para nabi yang lain, maka dia juga bukan muslim dan Allah tidak pernah mencariatkan untuk pun nabi untuk beribadah kepada selain Allah al-Fatah sama sekali semua nabi mengajarkan tauhid dan lewati Fa'amal Rasul maka Allah juga memerintahkan para Rasul untuk menegakkan agama dan jangan berpecah belah dalam agama dan hakimu dina wala tatafaraku fihi dan Allah berfirman wa inna hadi ummatukum ummata wahida ini masalah Cuma jangan berpecah belah umat tukum umat wahida di salah satu penafsiran umat di sini maknanya adalah din. Inna hari umat hukum umat wahid asmi agama kalian adalah agama yang satu. Agama kalian itu satu. Aku ya? maka adalah kalian bertakwa kepada. Umat di sini maknanya din karena umat maknanya ada beberapa makna, salah satu maknanya adalah din. Dan Allah katakan tentang larangan berpecah belah Wala takunu dengan musyrikin Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik Yang berpecah belah agama Dan masing-masing berkelompok-kelompok Fa'alul isyrak Maka orang-orang musyrik adalah orang-orang berpecah belah Sedangkan orang-orang yang ikhlas Orang-orang yang bertauhid Adalah orang-orang yang bersatu Bagaimana firman Allah tidak inti manusia itu berselisih Kecuali orang-orang yang Allah rahmati Yaitu ahlul ikhlas Fa'alu rahmah, maka alu rahmah yaitu alu ikhlas, yaitu alu sunnah adalah orang-orang yang bersatu dan bersatu. Sedangkan orang-orang musyrik adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka dan kebelah mereka berkelompok-kelompok. Wali, wali hada oleh karena itu, kajitung kajumpai ma'adasa bisa apa yang diadakan berupa kesyirikan dan bid'ah maka yaftariku ahluhu maka orang-orangnya akan berpecah belah maka sebagaimana untuk masing-masing kaum dari musyrikin musyrik, musyrikin Arab itu punya tauhid masih sembahan yang mereka jadikan tauhid tersebut sebagai tandingan selain Allah mereka mendekatkan diri kepadanya memohon syafaat dengannya dan menyekutukannya, menyekutukan Allah dengannya. Maka orang-orang ini pun yang firu lari dari tauhid orang-orang yang lain. Sedangkan mereka dan mereka juga lari dari tauhid yang lain. Bahkan qad yakunu li ahli hadat penyembah tauhid ini punya aturan yang tidak dimiliki oleh yang lain. sudah sebutkan bukti kalau orang musyrik itu berpecah belah. Orang nyembah berhala ini, dia tidak mau nyembah berhala itu. Yang menyembah berhala itu tidak mau nyembah berhala ini. Orang yang menyembah berhala yang ketiga tidak mau nyembah berhala ini dan berhala itu. Dan boleh jadi masing-masing penyembah tohut tersebut punya aturan yang tidak dimiliki yang lain. Contohnya, contohnya adalah penduduk Madinah Tauhud mereka adalah manat. Mereka penduduk Madinah yuhiluna memulai talbiyah ketika mau berhaji. Ya, dari mana? Nah penduduk Madinah ini punya aturan Ya taharajun mereka bersempit hati Jika tawaf di antara sofa dan marwa Sampai Allah menurunkan firmannya Sofa dan marwa dan syiar agama Allah Kenapa? Karena di sofa dan di marwah ada tohut, ada pengalah. Di sofa dan marwah itu dulu ada di masjid ada ada berhala. Dan ditaruh berhala. Dan mereka hanya bikin aturan yang berbeda dengan aturan yang lain. Maka hak kata demikian kau jumpai orang yang yatahidu syai'an minahwi syirki yang mengangkat sesuatu minahwi syirki yang sejenis dengan syirik semacam orang yang jadikan kubur dan jejak para nabi dan orang soleh sebagai tempat ibadah maka kita jumpai masing-masing kelompok bersengaja pergi untuk berdoa dan isti'anah mohon pertolongan dan menghadapkan diri ingdaman sisi orang yang tidak diagung-agungkan oleh kelompok yang lain. Demikian juga para kuburiyun ada yang ngepan dengan kubur ini maka dia nolak untuk untuk beribadah di kubur yang lain. Ada persaingan, ada yang muja ini, muja kubur ini kan bersaing dengan yang muja kubur B. Nah ini berbeda dengan anu tauhid karena mereka beribadah pada Allah dan tidak menyebutkan Allah mereka beribadah kepada Allah di rumah-rumah Allah yang Allah berikan izin supaya diagungkan dan disebut di sana namanya. Ma'ad di samping Faju'ilat lahum al-ardu Dijadikan seluruh bumi untuk ahlu tauhid Sebagai tempat sujud dan alat bersuci Fa'in hasla bain Bainahum tanazu'un Dan jika terjadi sengketa di antara ahlu tauhid Bisyai dalam sesuatu hal yang ya suhu bihil istihab boleh di sana orang beristihab maka itu tidak menyebabkan tafarqan perpecahan tidak pula perselisihan bahkan mereka yakin pasti semua beristihab siapa yang benar untuknya dua pahala ada yang bersihat dan keliru maka untuknya satu pahala yaitu pahala untuk istihadnya wa khotohu marfu'un sedangkan kesalahannya dimaafkan dan Allah lah sesembahan mereka semua hanya pada Allah mereka menyembah, hanya pada Allah mereka bertawakal, dan kepada Allah mereka merasa takut dan berharap. Dengan Allah lah mereka mohon pertolongan dan mengadukan kesusahan. Kepada Allah mereka berdoa dan memohon. Dan jika mereka keluar dan rumah mereka menuju sholat, menuju masjid, maka mereka adalah orang-orang mencari karunia dan ridha Allah Bagaimana firman Allah tentang sifat mereka? Tarahum kau lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia dan ridha Allah. Demikian pula jika mereka ahlu tauhid bersafar ke salah satu dari tiga masjid, pertama Masjidil Haram, yang manusia diperintahkan untuk berhaji ke sana. Maka Allah katakan, "Fala amina haram." Allah sebut orang-orang yang pergi berhaji Aminah Baitul Haram orang-orang yang bersengaja menuju rumah yang suci ngapain di sana ya tahu fadlan mereka mencari karunia dan ridho Rabb mereka Faum ya umun maka mereka menuju rumah Allah oleh karena itu berdasarkan ayat ini sebagian ulama mengatakan amin dalam sholat tidak boleh dengan mentasdidkan memnya. Jika memnya ditasdidkan maka sholat batal. Demikian kata sebagian ulama. Kenapa? Karena jika memnya ditasdid amin. Sebagaimana dalam ayat ini maknanya adalah orang-orang yang menuju qasidin maknanya. Amin al-baitul haram jika aminnya mimnya disedit maka batal sholat seseorang kan kata sebagian ulama Fahum maka mereka ya umun menuju rumah Allah. Apa yang mau dilakukan di sana? Mengharap karunia Rob mereka dan ridho Rob mereka. Mereka tidaklah berhak pada selain Allah, tidaklah berhak pada selain Allah, tidak pula takut kecuali pada Allah. Namun, setan telah menghias-hiasi banyak orang amal mereka yang buruk. Wastazallahum dan setan plesetkan mereka dari memurnikan ketaatan kepada Allah menuju berbagai jenis syirik. Maka mereka berniat dengan safar dan dan ziarah mereka mereka niatkan berharap pada selain Allah uh, eh, arobah dan berharap pada selain Allah Waisuduna rihal mereka mengadakan perjalanan boleh jadi menuju kubur Nabi atau seorang sahabat atau orang saleh atau orang yang dikira Nabi, dikira sahabat dan dikira orang saleh. Mereka berdoa kepada orang yang sudah mati ini dan berharap kepada mereka. Peminum dan di antara mereka ada yang mengira bahasanya maksud pokok dari haji adalah ini Fala yastashiru maka mereka tidaklah merasa kecuali bermaksud kepada makhluk yang sudah dikuburkan. Waminhu dan di antara mereka ada yang beranggapan bahasa itu lebih manfaat daripada berhaji ke Ka'bah. Dan di antara tokoh-tokoh mereka, tokoh kuburiin, ada yang berhaji baru sampai Madinah sudah pulang. Dona mereka mengira dia mengira anak ada abla ini yang lebih afdol daripada harus sampai ke Mekah. Wamin juhali dan orang yang bodoh di antara mereka ada orang yang ia tawaham beranggapan bahwa kubur itu wajib hukumnya. Dan di antara mereka ada yang memohon kepada orang yang sudah dikubur yang sudah mati, bagaimana memohon kepada orang yang hidup yang tidak bagaimana memohon kepada zat yang maha hidup yaitu Allah Allah la yamut yang tidak pernah mati dia katakan ya sayyidi bulan sayyidi itu istilah untuk wali ambillah aku rahmatilah aku terimalah tobatku atau mengatakan lunasilah hutang-hutangku tolonglah aku untuk mengalahkan bulan aku dalam kecukupanmu padahal kecukupan hanya boleh untuk Allah wajiwarika dan dalam perlindungan perlindunganmu Bahkan terkadang mereka menazarkan anak-anak mereka untuk yang orang yang sudah dikubur dan mereka membuat sawaid untuk orang yang sudah mati boleh jadi berupa sapi atau yang lain sawah itu ya saibah itu ya hewan dan hewan ini kemudian dilepas nggak boleh diganggu karena ini yang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada orang sudah mati. Bagaimana orang-orang musik jeli ya membuat sawaib untuk tohut-tohut mereka? Kalau mau ada beberapa istilah tentang tentang sesaji dengan bentuk ini. Tidak dibunuh, cuma dibiarkan. Bagaimana di ini di ayat di surat Al-An'am 103 ada yang namanya bahiro, ada yang namanya saiba, ada yang namanya wasilah, dan ada yang namanya ham lebih yang bisa lihat ya, ke tafsir uh, tentang tentang ayat ini atau kalau mau nggak repot-repot ya terjemah cepat tentang masalah ini di catatan kakinya ada penjelasan apa itu bahiro, saiba, wasilah dan ham intinya apa adalah hewan yang <clears throat> didudukkan sebagai ditujukan untuk tohut, untuk berhala dengan bentuk dilepas. Nggak boleh diganggu, nggak boleh ditunggangi, dan semacam itu. Wamina sadana dan diantara sadana pak juru kunci subuhan. Menyudilul juhal ada yang menyesatkan orang-orang yang bodoh Situ kunci ini mengatakan, aku akan menyebutkan hajatmu kepada Soibul Dori, orang yang sudah Soibul Kubur ini. Nah, nanti, yaitu wali, nanti wali ini bisa menyampaikan hajatmu kepada Nabi. Nah, nanti Nabi yang akan menyampaikan hajatmu kepada Allah. Lama sekali transfernya. Waminum dan di antara mereka ada yang menggantungkan pada kubur yang palsu atau tidak palsu. Sebagian bahkan kebanyakan kubur yang dipuja itu kubur palsu, tidak ada tidak ada siapa-siapa di situ. Boleh jadi kayu atau ketubuk pisang atau yang lain. Maka digantungi sutur, digantungi korden, semacam kiswah, Ka'bah, dan kain. Kemudian diletakkan di dekatnya min musawir zahab benda yang sudah disepuh dengan emas dan perak dan hal-hal yang lain yang suka kaum muslimin bersepakat bahasanya itu bukanlah dinul Islam maka kuburnya itu kemudian disepuh emas, perak jadi indah-indah demikian wal masjidul jami sedangkan masjid jami adalah mu'attal dianggurkan bahkan korok, bahkan dirobohkan, surah tanpa makna, dohir dan batin. Dohirnya tidak diurusi fisiknya, besar, bocor dan sebagainya, namun kubur manusia di rumah merah. Dan isinya dan batinnya bukan kuburan rame, orang baca Quran dan sebagainya, mohon doa, masjid sepi. Maka masjid rorok suratan bermakna lahir batin roboh. Ya Bama aktar dan betapa banyak manjur orang yang naf naf dilihat di antara mereka-mereka yang sholatnya di dekat kubur yang kubur ini digandengkan dengan sebagian orang-orang yang diagungkan padahal boleh jadi itu adalah kadibun dusta tidak ada isinya kuburnya itu nafsul amri dalam kenyataan-kenyataannya. kenapa kita sholat di masjid yang oh, kubur yang al mutab dinisbatkan sebagai kubur sebagai kubur salah seorang orang yang diagungkan padahal boleh jadi adalah dusta pada kenyataannya akdom maka sholatnya di sana lebih hebat daripada sholatnya di masjid yang merupakan rumah-rumah Allah maka mereka yasdahimun putus dosa untuk sholat di tempat-tempat syirik yang dibuat-buat tempat yang Nabi melarang untuk menjadikannya sebagai masjid meskipun pada kumpul para Nabi namun mereka tinggalkan sholat di rumah-rumah yang Allah izinkan supaya diagungkan dan disebut namanya di sana maka benarlah apa yang Allah firmankan bahasanya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menegakkan salat membayar zakat dan orang yang bertauhid tidak mesti rasa takut kecuali hanya pada Allah bahkan pembesar mereka pembesar kubur Yun, mengatakan bahwasanya Ka'bah dalam sholat menghadap Ka'bah ketika sholat adalah kiblatnya orang awam sedangkan sholat menghadap kubur Syekh Bulan meskipun itu membelakangi Ka'bah ini adalah kiblatul khasah ini adalah kiblatnya wali kiblatnya orang yang khusus manusia istimewa di sisi Allah Hada wa ini dan semisal adalah termasuk kekufuran yang nyata dengan sepakat ulama kaum muslimin. Wahadil masalah dan masalah-masalah ini tak tamil filpasti e, dimungkinkan untuk dipanjang lebarkan dan disebutkan perkataan para ulama tentangnya dan dalil-dalilnya lebih banyak daripada apa yang kami tulis di satu hal yang ringkas ini. pokok kata benar dan kami telah tulis tentang masalah ini di tempat yang lain. Malah ya tasik yang tidak memungkinkan untuk disampaikan di tempat ini. Wa inna manabana namun di sini kami cuma mau mengingatkan pokok-pokok masalah dan jenis-jenis dalil dan mengingatkan tentang tujuan syariat. Di antara tujuan syariat adalah memurnikan agama untuk Allah, beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Pemasadatu dan apa yang telah ditutup oleh syariat. Syariat menutup semua jalan menuju syirik. Biktihi wa jal, uh, julihi atau baik yang yang lembut-lembut yang rinci-rinci ataupun yang besar-besar. Inilah asudin, inilah kaidah pokok dalam agama. Yaitu sama memurnikan ketaatan untuk Allah dan menutup semua jalan syirik. inilah hakikat agama para rasul. inilah hakikat mengisahkan Allah Rabb semesta Allah. Bapak atau dan telah keliru tentang definisi tauhid. musa tauhid tentang pengertian tauhid sejumlah min ahli nazar ahli nazar itu sama dengan ahli kalam wal kalam dan ahli kalam min ahli iradah wal ibadah itu maksudnya sufi dan ahli iradah wal ibadah itu sufi sampai-sampai mereka mengubah hakikat senyatanya Fataifatun maka sejumlah alun nazar wa alun kalam Donat mengira bahwa tauhid adalah mengingkari sifat Bahkan mengingkari asma Al-Husna Aizan dan mereka namakan diri mereka dengan ahlu tauhid. Orang Mu'tazilah mendefinisikan tauhid dengan mengingkari sifat. Lihat footnote. Di antara mereka adalah jamiah yang mencari nama dan sifat untuk Allah dan semisal mereka adalah koromitoh dan batinia Dan di antara mereka adalah Mu'tazilah yang menetapkan nama untuk Allah namun mengingkari sifat. Dan mereka menamakan diri mereka ahli tauhid. Padahal mereka menetapkan bahasanya Allah adalah satu zat yang terbebas dari semua sifat, yang tidak punya sifat satupun. Maka Allah adalah sekedar wujud mutlak, yaitu wujud tanpa tanpa sifat. Bisa itlak. Dan telah diketahui bisarihil makul dengan logika yang sehat yang sesuai dengan sahihil mangkul dalil yang sahih bahwasanya adanya zat tanpa sifat itu layak ila fil adhan tidak ada kecuali hanya dalam pikiran zat tanpa sifat itu tidak ada dalam lafil a'yan tidak ada dalam realita itu cuma bisa dibayangkan ada zat tanpa sifat maka jika kita bisa membedakan karena kita bisa membayangkan zat tanpa sifat dan sifat tanpa zat maka di sini bagaimana kemarin boleh mengatakan bahasanya sifat itu ghairu maka kata-kata selain itu bisa maknanya adalah cuma sekedar dibayangan selain itu bisa dalam tataran nyata dan ada ada selain dalam tataran dalam tataran pikiran kalau dalam tataran pikiran maka bisa kita katakan zat itu berbeda, bukan sifat. Dan sifat bukan zat, namun cuma dalam tataran pikiran dan berangan-angan. Namun tidak ada dalam tataran kenyataan. Dalam tataran kenyataan tidak bisa dipisahkan antara zat dengan sifat. Sifat itu mesti menyatu dengan zat. Maka zat tanpa sifat itu hanya ada di adhan, hanya ada di pikiran. Labil ayan tidak ada dalam realitas Zamu mereka berkeyakinan bahasa menetapkan sifat mengharuskan apa yang mereka namakan pasti Berarti Allah itu punya susunan. Dan kata mereka akal mengingkari kalau Allah punya tersusun. Dan kami telah membeberkan, telah membongkar rahasia mereka. Dan kami telah bayana, telah kami jelaskan sangat bodohnya mereka. Dan telah kami jelaskan lafat-lafat global yang menyesatkan mereka merupakan lapak-lapak yang mustarab punya banyak punya punya banyak, makna di tempat yang lain. Dia maksudnya apa? Ya, penut Penulis telah merinci masalah ini dalam kitab beliau Tatmuriyah. Wataifah sekelompok lain dari ahlul kalam mengira bahasanya tauhid tidaklah kecuali hanya mengakui tauhid rububiyah dan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Inilah yang mereka sebut dengan tauhid af'al. Pemin alil kalam dan di antara ulama kalam ada orang yang apalah nadarahu ya, merenung panjang untuk menetapkan tauhid ini. Kemudian mereka cari dalil untuk menetapkan rububiyah. Apa di antaranya mereka berdalil dengan al-istirahat Kata mereka, al istirahat sekutu itu menyebabkan berkurangnya kemampuan dan hilangnya kesempurnaan. Wal istiqlal dan berdiri sendirinya masing-masing dari dua pelaku yaitu dua Tuhan dalam, dalam satu objek adalah satu hal yang mustahil ataupun dalil-dalil yang lain. Kata mereka, jika alam semesta ini Tuhannya ada dua, maka masing-masing Tuhan itu kudrohnya tidak sempurna karena baru sempurna jika gabung sama temannya Enggak, nggak bisa masak Tuhan kok kudrohnya nggak sempurna ini ya. dalil istirahat wayadunu dan bahasanya dan dikira bahasa dengan hal itu maka dia telah menetapkan keesaan Allah dan telah menetapkan la ilaha illallah. Dan mereka berkeyakinan bahwa ilahiyah maksudnya adalah kemampuan untuk mencipta atau semacam itu. Faidah sabata juga telah jelas bahwa tidak ada yang layak diri dalam mampu untuk mencipta kecuali Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Karena hada maka ini adalah makna la ilaha illallah. Walayak lah orang tersebut tidak tahu. Bahasanya orang-orang musik Arab mereka mengakui tauhid ini bagaimana yang Allah firmankan. Dan di surat Yusuf, wa mayu'minu aktarum dan tidaklah beriman mayoritas manusia kepada Allah kecuali mereka musyrik. Kata Ibn Abbas, kok, kok ada orang yang Allah katakan mukmin sekaligus musyrik? Kata Ibn Abbas, jika kotak mak maknanya adalah tahu kalau tanya mereka tentang siapa siapakah pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Namun meskipun demikian mereka menyembah selain Allah. Ada ada tauhid wa minat tauhid wajib. Tauhid ini yaitu rububiyah ada termasuk tauhid yang wajib yang harus dimiliki. Lakin layah sulbi al wajib akan tapi tidak terwujud dengannya apa yang seharusnya yang wajib di, dimiliki oleh seorang muslim hukumnya wajib namun ini layak sulbil wajib wala yukhlis eh, wala yukhalis maka dia tidak bisa membersihkan dirinya dengan semata-mata tauhid rububiyah dari syirik yang merupakan dosa besar yang paling besar yang tidak akan Allah ampuni bahkanlah Buddha harus yang memurnikan ketaatan yaitu ibadah untuk Allah, tidak menyembah kecuali pada Allah, sehingga ketaatannya adalah lillah untuk Allah. Wal ilah dan makna ilah adalah makhluk, yaitu zat yang dipertuhankan oleh hati dengan rasa cinta dan pengagungan. Dan status Allah oleh uluhiyah berhak untuk mendapatkan ibadah mengharuskan dia memiliki sifat yang sempurna Kalau Fala yastahiku maka tidaklah berhak untuk menjadi sesembahan yang dicintai karena badnya kecuali Allah dan semua amal yang tidaklah layu layuradu tidaklah niatnya maksudnya adalah wajah Allah maka itu adalah amal yang sia-sia maka beribadah kepada selain Allah dan mencintai selain Allah itu yujibul fasad hanya akan menyebabkan kerusakan. Bagaimana firman Allah, Lauka nabihi maalihatun illallah la fasadata." Seandainya di langit dan di bumi ada sesembahan selain Allah, tentu akan rusaklah langit dan bumi. 130